sekalian, Kita sudah tiba di penghujung acara Kita bagi-bagi bagaimana pesan-pesan terakhir dari saudara-saudara kita ini Berkaitan dengan apa yang kita perbincangkan Silakan. Ya menarik sekali mengenai keteladanan ini uh, Ya mungkin yang yang harusnya lebih bisa mengenai keteladanan karena memang beliau sendiri patut kita teladani ya Alim. tapi paling tidak di sini uh, saya tadi mengambil pengalaman dari Mas yang berbaju kotak-kotak tadi ya mengenai pendidikan terhadap anak meneladani um, menjadi teladan terhadap anak saya juga mungkin kesimpulan saya bisa terjadi contoh saya ya bahwa orang tua juga saya dulu begitu waktu saya kecil madrasah apa nggak mau gitu ya karena anak suka males ngaji dicepret pakai sepulidi segala macam itu saya dulu dongkol kesal memang keluarnya jadi akhirnya marah gitu ya sama orang tua tapi tetap begitu saya kos di Jakarta juga diteleponin subuh-subuh tuh hayu hayu hayu kesal-kesal tapi akhirnya saya sendiri yang dapat jadi jadi memang keteladanan ini bisa kita dapat dari lingkungan terdekat kita dan memang uh, apa namanya orang tua di sini terhadap anak ini memang memang sangat besar pengaruhnya dan saya akan meladani meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua saya kesimpulan dari beliau menjadi orang tua tidak cukup hanya punya Uh, bagi sendiri Siti sendiri apa yang dapat Siti simpulkan di sini menjadi teladan itu sebenarnya kita harus ingat pada diri kita salah satu tanggungjawab tidak kira kita public figure atau orang biasa ini di atas dasar kemanusiaan dan juga dasar atas tanggungjawab kita sebagai orang muslim dan membuat perkara yang baik itu adalah satu tanggungjawab bagi kita semua dan juga Siti ingin um, Terima kasih kepada para hadirin dan uh, semoga apa yang kita telah memberi teladan dapat diterima baik walaupun mungkin agak sukar tapi itu adalah satu perjuangan yang harus kita teruskan dan yang penting sekali um, sekiranya kita melihat orang um, agak sukar ya ataupun dalam kegagalan kita jangan perkecilkan tetapi kita memberi teladan yang baik supaya mereka boleh uh, teruskan perjuangan baik Bagus sekali. Jadi kalau kita melihat orang yang ada dalam kesalahan dan kekurangan, sebaiknya kita beri teladan bagaimana agar yang bersangkutan bisa memperbaiki diri. Subhanallah. Baik, apa yang bisa disampaikan sebagai istri? Eh, saya menghimbau kepada diri saya sendiri, juga kepada para ibu yang menjadi istri ataupun menjadi ibu, mari kita menjadi tauladan untuk anak-anak kita semata-mata ikhlas karena Allah karena kalau didasari oleh ikhlas karena Allah walaupun anak kita belum taat belum terus insya Allah itu akan menjadi pahala buat kita mudah-mudahan anak-anak kita dengan tauladan sungguh-sungguh dari kita menjadi investasi kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah bisa mendoakan generasi penghujung yang membuat kita harus selain berjuang menjadi teladan tapi juga mengevaluasi niat apa yang ada di kandung dalam keteladanan kita. Kalau orang sudah memberikan teladan dengan ikhlas dia tidak akan mengenal lelah. Karena orang yang ikhlas tidak pernah lelah di dalam berjuang. Kalau dia sudah ikhlas berarti dari hati dan itu akan masuk ke hati orang lain. Karena hati hanya bisa disentuh oleh hati lagi. Mudah-mudahan kegigihan kita menjadi teladan dan ikhlas itulah yang akan membuat pribadi kita bisa menjadi jalan perubahan bagi lingkungan kita. Insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ampuni jikalau kesombongan kami melukai hati hamba-hambamu Ampuni jikalau sifat riak kami Membuat contoh busuk dan buruk bagi orang lain Ya Allah Ampuni jikalau kami menjadi orang tua yang salah mendidik anak-anak kami Dan ampuni jikalau kami menjadi anak yang menyia-nyiakan ibu bapak kami Duhai Allah Jadikanlah kami menjadi anak yang soleh dan soleh. dapat membahagiakan dan memuliakan orang tua kami. Jadikan kami jalan keselamatan bagi dunia akhiratnya. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang penuh manfaat bagi sesama. Indahkan akhlak kami, ya Allah. Muliakan hati kami. Jadikan kami menjadi jalan kebahagiaan bagi hamba-hambamu yang dirundung kemalangan Jadikan kami menjadi jalan keluar bagi hamba-hambamu yang dihimpit kesulitan. Jadikan kami menjadi jalan kebaikan. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang tua yang dapat mendidik rumah tangga dan keturunan kami dengan benar. Duhai Allah yang Maha Agung, hanya Engkaulah yang menggenggam diri-diri kami. Bimbinglah kami, ya Allah, Bimbinglah kami ya Allah Jangan biarkan kami terjerumus karena nafsu Jangan biarkan kami tergelincir karena tipu daya dunia Jangan biarkan kami bergelimang maksiat karena syahwat Jangan biarkan kami menjadi sumber fitnah karena amarah Muliakan akhlak kami Berkahi sisa umur kami Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang bergelimang dosa untuk bisa berubah menjadi contoh kebaikan. Tolonglah para pemimpin kami, ya Allah. Jangan biarkan negeri sebesar ini tergadai oleh orang-orang yang berperilaku buruk. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang dapat menjadi tauladan, ya Allah.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 dari diri sendiri mulai dari hal-hal yang kecil dan warahmatullahi wabarakatuh